Tidak pula menganjurkan untuk berperang dalam fitnah. Dan kita tetap mendengar dan taat kepada orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin kita. min Dan kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan. Dan kita sudah membaca syarahnya separuh lebih tersisa sedikit saja yaitu sampai pada ucapan Syekh Rabi hafizahullah taala wa nas'alullah an yuhayyi'a lil muslimina hukaman nasihin maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan untuk kita untuk kaum muslimin penguasa-penguasa yang nasih yang memberikan nasihat dan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Lianna al-hakim idza lam yansah lil ummah la yajid al jannah karena seorang penguasa kalau tidak memberikan yang terbaik untuk rakyatnya maka dia tidak akan mencium bau surga. Al-hakim yajib alaihi an yansah. Seorang penguasa wajib atasnya untuk memberikan nusuh, memberikan nasihat memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Wa min nushihi lil ummah an yutabbiq fihim ahkam Allah dan termasuk nusah yang paling tinggi adalah menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yunaffidh fihim syariat Allah dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yurabbi al-abna'a wal ajyal dan termasuk memberikan nusah yang terbaik bagi rakyatnya adalah membimbing seluruh rakyatnya generasi demi generasi dan tentara-tentaranya dididik di atas kitabullah di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kewajiban pada seluruh para imam-imam kaum muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa yajib alal muslimin. Dan ini pula yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Maka wajib nusah bagi rakyat kepada penguasa. Dan juga wajib nusah dari penguasa kepada rakyat. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Dan pernah kita bahas bahwa kalimat nusah yang sering diterjemahkan nasihat maknanya adalah memberikan yang terbaik. Oleh karena itulah ketika ditanya liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Kalau untuk Allah, nusrah tadi diterjemahkan nasihat tidak tepat. Masa nasihat untuk Allah? Allah tidak perlu dinasehati. Maka maknanya nusrah untuk Allah adalah memberikan peribadatan kepadanya dengan keesaan. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Berarti memberikan nusuh adalah memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesakannya dalam ibadah. Wali rasulihi dan untuk rasulnya. Apa nusul untuk rasulnya? Memberikan yang terbaik untuk rasulnya adalah ittiba' mengikuti beliau, meneladani beliau, menjadikannya sebagai uswah hasanah. Kemudian disebutkan wali kitabihi dan untuk kitabnya Al-Quran. Nusuh untuk kitab Al-Quran adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Wali a'immatil muslimin dan kepada imam-imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Maknanya adalah mentaati mereka dalam kebaikan. Tidak menentangnya, tidak memberontak kepada mereka, tidak menghalalkan darahnya, dan seterusnya. Demikian pula dibahas oleh Syekh Rabi dalam ucapan tadi, bahwa penguasa juga hendaklah memberikan nusoh kepada rakyatnya. Memberikan pelayanan yang terbaik. Dan termasuk nusoh untuk rakyatnya adalah menghukumi mereka dengan keadilan. Menghukumi rakyatnya dengan hukum-hukum yang adil. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Menerapkan syariat Allah. Mendidik rakyatnya di atas Quran dan Sunnah. Hada yajib alal muslimin. Ini kewajiban atas kaum muslimin. Allahul ladzi khalaqakum wa bawwa'akum hadhil ard. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Allah pula yang telah mempersiapkan dunia ini dan semua perangkat-perangkatnya untuk kaum muslimin, untuk kalian manusia, untuk kita semua allati futihat bil Islam yang negeri-negeri ini dibuka dengan keislaman Qala hafizahullah Mesir futihat bil Islam. Negeri Mesir dibuka dengan keislaman. Libya wa Tunisia wal Jazair wal Maghrib wal Syarq al Gharb wal Iraq wal Khurasan. Negeri-negeri tersebut dibuka dan dimerdekakan dengan Islam, dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, dengan pekik Allahu Akbar. ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والشرق الغرب والعراق وخراسان كلها فتحت بالكتاب والسنة semuanya dibuka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kaifa yansa kitabullah wa sunnatir Rasul. Maka bagaimana mungkin bisa dilupakan. Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bisa dilupakan kitabullah Al-Quran yang juga termasuk negeri kita. Dimerdekakan dengan pejuang-pejuang muslim, dengan pekik Allahu Akbar, dengan jihad visabilillah. Sehingga mereka sepakat dasar negara yang pertama adalah tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. tokoh-tokoh mereka yang mencetuskannya berkata, yang kami maksud adalah tauhid. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin dilupakan? Kaifa yansa kitabullah wa sunnatur rasul? Kaifa yansa Allah? Bagaimana kemudian dilupakan kitabullah? Bagaimana dilupakan sunnah Rasulullah? Bagaimana dilupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang menakdirkannya, yang mempersiapkannya dan menakdirkan kemerdekaan, memberikan kemenangan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tansa akamuhu subhana. Kaifa tunsa bagaimana dilupakan hukum-hukum Allah. Al-hukmu lahu wahda. Bahwa hukum itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa li ahadin hakimiyah ma'allah. Tidak ada seorang pun yang berhak mengatur hukum-hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menghalalkan. Allah pula yang mengharamkan tabarakallahu wa taala fana nasallallahu alafiyah maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada rakyatnya dan kepada penguasanya ala kulli hal al khuruj la yajuz tetapi seluruh yang sudah kita bahas kesimpulannya tetap kita tidak boleh memberontak kepada penguasa Walaupun terjadi pada mereka sekian perkara penyelisihan terhadap Quran dan sunnah. Selama mereka masih muslim. Terlihat ciri-ciri keislaman secara zahir. Maka kita tidak boleh menghalalkan darah mereka. Tidak boleh khurut memberontak kepada mereka. Karena kata beliau la yajud li'annahu yatarattab alaih mafasid la awwala laha wala akhir karena memberontak kepada seorang yang dohirnya muslim, pengikutnya muslim, tenaranya muslim, maka niscaya akan terjadi fitnah berdarah antara kaum muslimin melawan kaum muslimin yang la awwalalaha wala akhir yang gak ada awalnya gak ada akhirnya akan berkepanjangan wa tarikh dulu ala hadha dan sejarah telah menunjukkan hal itu telah membuktikan di setiap tempat Pemberontakan-pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim ternyata hasilnya adalah kehancuran sebuah negeri. Wal waqi' alladhi 'asarna wa 'ashayna yadullu 'ala hadha. Juga kenyataan yang kita hadapi di zaman kita dan kita hidup di dalamnya juga membuktikan hal tersebut. Bahwa penentangan dengan senjata, perlawanan, pemberontakan penumpahan darah kepada penguasa yang dohirnya masih muslim yang terjadi hanya fitnah dan mafasid. Wal umur tu'alaj bil hikmah. Maka segala perkara-perkara harus diselesaikan dengan hikmah. Fa'ala ha'ulai an yadhabal uqala ilal hakim wa yudakkiruhu billah. Maka atas mereka-mereka orang-orang yang berilmu dan berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim pergi mendatangi penguasa tersebut. Wa yudzakiruhu billah. Mengingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan mereka dengan nama Allah. Wa yukhawifuhu billah. Hendaklah mereka diajak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna lahu wallahu nuridul Islam. Sampaikan pada mereka secara langsung di hadapannya bahwa Allah menghendaki keislaman. Allah menghendaki keadilan. Allah menghendaki agar engkau menghukumi mereka dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Wala nuridu demokratiyah. Allah tidak menghendaki demokratiyah. Ad-demokratiyah fiha mafasid. Demokrasi memiliki sekian kerusakan-kerusakan di dalamnya. Memang itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengukur dengan sesuatu itu dengan mayoritas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, justru yang kebanyakan manusia mesti sesuatu yang jelek. Allah sebutkan di antaranya wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka orang fasik. Waktaruhum lil haqqi karihun dan kebanyakan mereka tidak suka kebenaran. Waktaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lihat, silahkan klik di komputer Anda kalimat aksaruhum kebanyakan mereka. Apakah ada yang bagus? Semuanya jelek. Kebanyakan mereka begini, kebanyakan mereka begini, kebanyakan mereka begini. Justru yang baik Allah sebutkan dengan sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah. Atau Allah katakan wa qalilum mahum. Sedikit sekali mereka itu ketika berbicara tentang orang beriman. Maka kalau dasarnya aksariyah, demokratiyah, maka niscaya suaranya akan terjadi suara yang jelek. Barakallahu fikum. Maka nasihat yang dibolehkan adalah mengingatkan kepada mereka. Ba'duhum addaha hawali khamsina mafsadah au tazid. Sebagian para ulama menyebutkan kejelekan-kejelekan sistem demokrasi. Disebutkan 50 kejelekan bahkan lebih. Bahkan ada yang bisa menambahkan yang sampai 100 kerusakan akibat cara berpikir demokrasi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ana radattu ala Abdurrahman Abdul Khaliq. Aku, kata Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, pernah membantah. Abdurrahman Abdul Khalik, Wabayantu lahu mafasid demokratiyah. Aku nasihati dia. Aku ingatkan kerusakan-kerusakan demokrasi. Kata Abdurrahman Abdul Khalik. Aku bisa tambahkan. Kalau perlu 50 lagi. Tetapi aku tetap berpendapat. Untuk masuk ke dalam parlemen. Ini Abdurrahman Abdul Khalik ketika dinasehat oleh Syekh Rabi. Fakultu idha kana tazidu ala mi'a wa khamsin mafsadah Fahiyya akbar mafsadah. Kalau engkau wahai Abdurrahman Abdul Khalik menganggap engkau bisa menambahkan kerusakannya 50 lagi, 50 lagi sampai 150 kerusakan. Maka berarti masalah ini akbar mafasid. Berarti kerusakan ini kerusakan yang sangat besar. Hiya ummu syirk Hiya ummul khaba'is. Berarti dia induknya kekufuran, induknya kerusakan. Walaysa fiha adlun abadan. Berarti tidak ada yang bisa menandingi kerusakan demokrasi. Awaluma yusqituna haqqullah wa haqqu rasulih. Yang pertama digugurkan adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Wa hak kitabih dan hak Al-Quran Wa Islam dan digurkan hakul Islam. Ainal adl? Di mana keadilan? Kau muslimin rahimani wa kumullah. Mungkin sebagian mereka khawatir. Kalau ditegakkan syarat Islam, bagaimana dengan orang-orang kafir yang minoritas? Kasihan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah besar. Justru dengan ditegakkannya syariat Islam, mereka akan terlindungi sebagai kafir dimin. Mereka akan terlindungi sebagai kafir yang dijaga di dalam sebuah negara Islam. Tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Lakum dinukum waliyadin. Silakan agama kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Thummal mutalabah bil hurriyah. Al hurriyah tadinu bima Kemudian muncul pula pemikiran lain. Yaitu pemikiran hurriyah, kebebasan. Seringkali mereka sebut dengan hak asasi manusia. Saya ingin berbuat apapun terserah saya. Ini juga mengerikan. Tadiru bimasyid. yang maknanya engkau beragama dengan apapun yang kau suka dan engkau melakukan apapun yang kau suka. Kun Yahudian, kun Nasranian, kun Syuyuyian. kun Ba'tiyan, kun Masyidah. Maknanya silakan engkau jadi Yahudi, silakan engkau jadi Nasrani, silakan engkau jadi komunis, silakan engkau menjadi seorang batin. Kun masyita. Jadilah engkau apapun yang kau suka. Ilbas masyita, pakailah apa yang kau suka. Imshi arian, silakan berjalan dengan telanjang kalau kau suka. Silakan engkau berzina kalau kau suka. Silakan engkau berbuat dosa kalau kau suka. Silakan engkau homo, liwat kalau kau suka. Ini ajaran siapa? Na'udzubillah. Ajaran yang membawa pada kehancuran. Kalau dibebaskan manusia berbuat apapun yang mereka suka. Yang terjadi kehancuran. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya kehancuran akhlak saja. Bahkan bisa jadi akan hancur pula negerinya secara fisik. Dengan musibah-musibah yang Allah timpakan dengan hujan batu, dengan ditenggelamkan dalam bumi, dengan Allah timpakan berbagai macam penyakit-penyakit. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan kemurkaannya. Makna kebebasan seperti apa yang mereka pahami adalah kunzanian sariqan tu'amil berriba. Silakan engkau berzina, silakan engkau mencuri, silakan engkau memperlakukan muamalah ribawiyah, silakan engkau menjadi rentenir, silakan engkau berbuat apapun. Ainal adl? Di mana keadilan? Kulluha zulmun wa zulumat. Semuanya kezaliman, semuanya kegelapan. Ba'duhum fawqa ba'd, sebagian di atas sebagian yang lain. Kaifa yutalibul muslimun bid-demokratia wal hurriyah? Bagaimana mungkin kaum muslimin dituntut untuk memperjuangkan demokratia wal hurriyah? demokratia dan kebebasan. Wala narul khuruj alal a'immah. Tapi kita ingatkan kembali. Jangan memberontak. Jangan melawan cara fisik. Nasihat titik. Mudah-mudahan Allah menerima dan menakdirkan mereka bisa menerima nasihat ini. Walhamdulillah. Kalau tidak, kita akan berkata di hadapan Allah, kami sudah sampaikan. Kami sudah ucapkan di Masjid Islamic Center Alhamdulillah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang namanya nasihat. Tidak kemudian memaksa dengan berbagai macam pertumpahan darah, berbagai macam kedoliman-kedoliman, kemunkaran-kemunkaran. Walanarul khuruj alal a'immah. Kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa La nujizul khuruj. Para ulama ahlu sunnah berkata, kami tidak membolehkan. Ini menghukumi haramnya. Kami berpendapat hukumnya haram untuk memberontak kepada penguasa-penguasa muslim. Umirna bi ta'atihim, kita diperintah untuk mentaati mereka. Alhamdulillah. Hukum-hukum sekian banyak yang ada di negara kita sesuai dengan Quran. Sesuai dengan sunnah. Mencuri dilarang, merampok dilarang, menjatuhkan kehormatan dilarang. Sekian perkara sesuai dengan Quran dan sunnah. Tetapi mereka menghukuminya bukan dengan hukum syariat. Syukuri dulu. Bahwa perkara-perkara yang haram dalam syariat diharamkan di negeri kita. Alhamdulillah. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kekurangan-kekurangannya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan petunjuk kepada mereka, menjadikan mereka orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, mengerti tentang hukum-hukum syariat dan mengerti tentang wajibnya menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri yang memegang urusan kalian. Kita merasakan ketentraman, keamanan di negeri ini karena ada aturan. Dan karena rakyatnya mentaati sehingga tertib di jalan tertib di pasar, tertib di mana-mana. Masya Allah, karena ketaatan pada penguasa. Dan karena ada aturan, ada pemimpin. Tetapi kalau itu tidak disyukuri, kemudian memberontak, seakan-akan mereka tidak punya kebaikan sedikit pun, tidak punya keislaman sedikit pun, maka yang terjadi justru sebaliknya, kehancuran dan ketidakamanan. Maka cocok sekali kalau dikatakan dengan pengacau keamanan. GPK. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa ulil amr yang Allah katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amr. Humul ulama wal hukam. Ulil amr pemegang urusan kita adalah ulama dan umara. Al ulama memegang urusan agama. Mereka berfatwa. Mereka menyampaikan hukum-hukum Allah dengan dalil-dalil. Maka taatilah ulil amri yaitu ulama. Yang kedua umara al-hukam. Para penguasa. Mereka memegang urusan dunia kita. Sehingga kita hidup dalam keadaan tertib, aman, nyaman. Qala fayajib ala nasi an yuti'uhum fi ta'atillah maka wajib bagi manusia, bagi kaum muslimin untuk mentaati mereka, para ulama dan para penguasa di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah. Wa nuti'u fi ta'atillah dan kita mentaati mereka dalam rangka mentaati Allah. Walanar al khuruj alaihim abada dan kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada mereka selama-lamanya. Al khuruj alaihim dalalun wa fitnah. Memberontak kepada mereka adalah kesesatan dan fitnah. Wa huwa min manhajil khawarij dan pemberontakan itu adalah ajaran kaum khawarij. Ajaran kaum sesat dari kalangan khawarij. La min manhaj ahli sunnah. Bukan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Famadama waliyul amr mu'minan billah. Maka selama penguasa itu adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah. Laisa kafiran wala musyrikan. Bukan kafir, bukan musyrik. Madama yusalli. La yajuzul khuruj alaih. Selama mereka masih salat. Selama mereka masih terlihat ciri-ciri keislamannya Mahma balagha minal jaur. Bagaimanapun kedoliman mereka. Bagaimanapun penyimpangan mereka. Yajib ta'atuhum. Kita tetap mentaati perkara-perkara baiknya. Tetap kita mentaati mereka dan tidak menentang dalam dengan makna khuruj atas mereka. Ma'akamu fikumus salah selama mereka masih menegakkan salat dan itu sudah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan datang nanti kata Nabi penguasa-penguasa yang zalim yang bohir mereka Islam tetapi qulubuhum qulubus syaitin. tetapi hati-hati mereka hati-hati setan Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabituhu bisayf?" Tidakkah kita lawan saja dengan pedang-pedang kita? Kata beliau, "La ma'aqamu fikum as-salah." Madama yusalli fala yajuzul khuruj alaih. Selama mereka salat maka tidak boleh memberontak kepada mereka. La ma sallu bahkan dalam lafat lain la ma sallu. Apa perbedaannya kalimat ma'asallu dengan ma'akomu fikumus salah? Kalau ma'akomu fikumus salah, selama mereka menegakkan salat bersama kalian di tengah kalian. Mengimami, memimpin, menganjurkan itu menegakkan salat. Ternyata ada lafad lain, la ma'asallu. yang maknanya tidak, jangan memerangi mereka selama mereka salat. Selama mereka Sholat, Artinya walaupun sholat di rumahnya sendiri, walaupun dia sholat tidak di masjid dan seterusnya, selama mereka masih sholat, kata Nabi, la, jangan dilawan mereka dengan pedang-pedang kalian. Karena mereka masih memiliki ciri-ciri keislaman dan tentunya pengikutnya juga akan menjadi muslimin atau mereka juga akan didukung oleh muslimin yang kalau dilawan terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Ikhwan ibn azamullah kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullah. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kata Nabi alaihi salatu wassalam innahu yasta'milu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya nanti kata Nabi akan diletakkan sebagai penguasa-penguasa kalian Orang-orang yang ta'rifuna wa tunkirun. Orang-orang yang kalian tahu muslim tapi kalian ingkari mereka. Karena perbuatan-perbuatannya. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang tidak suka di hatinya dengan kemunkaran-kemunkarannya itu sudah cukup. Dia sudah membebaskan dirinya. Ya Allah, aku tidak suka dengan perbuatan dolim mereka. Waman ankara faqad salima. Dan siapa yang bisa mengingkarinya, menasehatinya, maka dia selamat. Ini yang kedua. Walakin man radiya wa taba. Tetapi yang jelek adalah yang ribo dan mengikutinya. Berarti tiga jenis manusia. Yang pertama tidak suka. Dan itu sudah beria. Selamat dia terbebas. Artinya tidak akan disalahkan karena dia hatinya tidak suka. Yang kedua, mengingkari. Siapa yang mengingkari fakat salima. Tentunya mengingkari dengan lisan, mendatangi penguasa, menasehati mereka. Yang ketiga, man radiya wa taba. Ini yang jelek. Siapa yang ridho dan mengikuti. Demikian kata Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka? Qal, Kata Nabi, la masallu. Jangan. Selama mereka masih sholat. La masallu. Selama mereka masih sholat. Wa fi hadis Ubadah bin Samit. radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bayana ala sam'i wa ta'ah. Juga hadis Ubadah. Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau kami berbayat. Bersumpah kepada Nabi SAW untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa kami fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa alaina kami sudah bersumpah di hadapan Nabi bahwa kami akan mentaati penguasa kami, mendengar dan taat pada penguasa kami dalam semangat kami ataupun tidak sukanya kami, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah atau dalam keadaan diperlakukan oleh mereka secara curang. Lihat kalimat yang kelima. Pertama mansyatina wa makrahina jelas semua hukum Allah kita harus lakukan dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan sedang turun semangatnya harus dikerjakan. Yang kedua, usrina wa yusrina. Dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, kerjakan. Taati penguasa kalian. Yang kelima, wa asaratan alaina. Asarah maknanya adalah perbuatan curang atau kedoliman. Rakyat tidak diberikan haknya, tetapi penguasa menuntut hak mereka. Hak mereka kepada rakyat tidak diberikan, tetapi rakyat harus memberikan hak mereka. Berikan hak mereka. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang dikatakan dengan asaratan alaina. Wa an la nunazi'al amra ahlahu. Dan kami sudah berbaiat kepada Nabi untuk tidak menentang mereka pada urusan mereka. Tidak merebut hak mereka. Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata-nyata indakum minallahi fihi burhan yang kalian punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadisnya dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Maka kata Syekh Rabi, "Idza ra'aital kufra al-bawah al-wadih." Kalau engkau melihat kekafiran yang nyata, yang jelas, yang dipahami oleh semua kalangan kaum muslimin. Sebab khawatir kalau masih diperselisihkan oleh kaum muslimin, Nanti ada pro dan kontra, maka terjadilah apa yang kita khawatirkan yaitu peperangan muslimin melawan muslimin. Tetapi kalau seluruh kaum muslimin secara sepakat tahu kekafirannya, jelas kekafirannya, maka madarat tadi bisa dihindarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala wa nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah.